Bersemangatlah kamu menempuh perkara-perkara yang bermanfaat untukmu. Ini namanya menempuh sebab. Ya atau tidak? Perintah untuk menempuh sebab. Semangat untuk menempuh yang bermanfaat. Baik dalam urusan duniawi atau juga urusan agama. Ya. Pergi ke sawah untuk mencangkul, menanam padi, ini termasuk bermanfaat dalam urusan duniawi. Pergi ke masjid untuk duduk mendengarkan ayat wal hadis, talabul ilm menuntut ilmu, ini semangat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dalam urusan apa? agama. Namun jangan lupa, jangan kalian menyandarkan kepada sebab. Sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla segala urusanmu. Oleh karena itu Nabi mengatakan wasta'in billah. Minta tolonglah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Wala ta'jaz dan jangan kamu malas. Ini hadis menjelaskan tentang hakikat tawakal kepada Allah. Ya. Yeah. Tawakal kepada Allah adalah kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita diperintahkan untuk menempuh sebab namun tidak bersandar kepada sebab. Di antara hadis yang lain yang menunjukkan tentang hakikat tawakal dan bahwasanya tawakal kepada Allah bukan artinya meninggalkan sebab adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, Rasul Ali sallallahu wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr." Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Nabi Ali Shallallahu Wasallam pernah bersabda yang maknanya kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya. Betul-betul bertawakal. Jadi betul-betul menyandarkan urusan kita kepada siapa? Allah. Betul-betul bersandar kepada Allah. Meyakini bahwasanya Allah adalah an-nafi', Allah adalah ad-dar. La mani'a lima ha'taita wa la mu'tiya lima Manat, Menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Ya. Dan tentu dengan menempuh apa? Sebab. Ya. La razaqakum sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian kama yarzukut toir sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu himasan di pagi hari dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, dalam keadaan tembolok-tembolok mereka kosong, wataruhu bitanan ketika kembali sore ke sarang-sarang mereka dalam keadaan penuh, kenyang, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah juga menunjukkan tentang hakikat tawakal. Ya. Burung-burung itu mereka menyandarkan urusannya kepada Allah. Mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Hayawanat, hewan-hewan, burung-burung itu ya, menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Namun bukan berarti kemudian mereka tinggal di sarang mereka, ya atau tidak? Pergi mereka. Taghdu himasan mereka pergi meninggalkan sarang-sarang mereka ya dan ternyata ketika pulang wataruhu bitanan dalam keadaan perut-perut mereka apa? penuh. Ini tawakal. Ya, maka tawakal kepada Allah ini hakikatnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan Walau al abdu 'ala Allahi haqqa tawakkulihi fi izalati jabalin min makanihi wa kana ma'muran bi izalatihi la azalahu. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau seandainya kalian, kalau seandainya seorang hamba, seorang sendiri, sendiri seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya seorang hamba, satu orang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya untuk ya memindahkan gunung dari tempatnya. Dan memang itu perkara yang Allah perintahkan kepadanya. Seandainya itu memang diperintahkan oleh apa? Allah. Allah merintahkan kepada seorang hambanya untuk memindahkan gunung. Kalau memang itu diperintahkan. Kemudian dia betul-betul bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya gunung itu akan bisa digeser. Kalau memang orang itu tawakal betul kepada siapa? Allah. Ini menggambarkan bagaimana seharusnya seorang muslim ya, untuk meyakini bahwasanya pertolongan Allah akan datang. Allah akan berikan bantuan kepada hamba-hambanya yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya. Sampai pun harus dia memindahkan apa? Gunung. Kalau memang itu diperintahkan. Ini saya akan dia bisa pindahkan dengan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana para nabi, para rasul. Ya, orang-orang yang paling bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Dikejar Nabi Musa alaihi salatu wasallam oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa bersama dengan Nabi Harun dan Bani Israel dikejar. Ternyata sampai kepada titik usaha dan sebab yang mereka lakukan seakan-akan terputus di hadapannya. Menempuh sebab sudah. Namun terkadang ada saat ya, seakan-akan tidak ada lagi apa? jalan. Ya. Di situ seorang diuji oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam dan Harun dan Bani Israel menempuh sebab untuk selamat dari kejaran Fir'aun. Namun ternyata kemudian mereka dihadapkan dengan situasi di mana di hadapan mereka laut dan di belakang mereka adalah Fir'aun. Sampai di antara pengikut Musa mengatakan inna lamudrakun. Kami kita ini kena sudah. Nah, tapi tawakal kepada Allah. Kunci dan sebab seorang mendapatkan jalan keluar. Ya tetap diperintahkan untuk menempuh sebab. Kata Nabi Musa, ya selalu mengingatkan, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Taib. Dan ternyata betul-betul datang pertolongan Allah. Allah merintahkan Nabi Musa untuk menembus sebab dengan memukulkan tongkatnya ke laut. Dipukulkan. Ya. Itu sebab yang Allah perintahkan. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Terbelah itu laut. Bukan hanya satu jalan, dua belas jalan. dua belas jalan. Ya. Sementara kanan kirinya adalah air, gelombang yang tinggi. Ya. Di tengah jalan kering, kanan kirinya apa? Apa ombak, air. Ya subhanallah, ini mukjizah sudah. Ya. Tapi tetap Nabi Musa diperintahkan untuk menempuh sebab. Asyahid yang menjadi ya, perhatian kita semuanya di sini adalah ketika seorang betul-betul bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, hakka tawakkulihi dengan tawakal yang sesungguhnya, gunung pun akan bergeser. Ya. Iya. Jalan-jalan di hadapan Nabi Musa kering. Ya, ada jalan kering di tengah lautan. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin kecuali ya kudratillah dengan kudrohnya Allah azza wajal. Maka Bani Israel melewati jalan itu sampai akhir kisah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan sesungguhnya tawakal kepada Allah subhanahu wa taala ya adalah perkara yang dengan tawakal itu akan membuahkan ketundukan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh Al-aslul jami' alladhi tatafarra'u fihi al-af'alu wal ibadat huwa tawakkul 'ala Allah. Yang merupakan asas asal yang dari asas itu akan bercabang. Bercabang darinya amalan-amalan, ibadah-ibadah seorang hamba kepada Allah yang menjadi asas itu adalah mada? At-tawakkul Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasidqul iltija ilaih dan kejujuran seseorang di dalam menyandarkan urusannya kepada Allah. Wal i'timad bil qalb alaih dan betul-betul menyandarkan hatinya hanya kepada Allah. Kalau seorang betul-betul menyandarkan urusannya kepada Allah Azza wa Jal, menyandarkan ya hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanda kebaikan baginya, ya. Yusmir akan membuahkan kullu maqamin syarif. Akan membuahkan ya amalan-amalan yang mulia. Minal mahabbah berupa kecintaan, mahabbah kepada Allah. Wal khauf dan juga takut hanya kepada Allah. War dan juga berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. War bihi rabban wa ilahan dan dia betul-betul ridha Allah sebagai Rabbnya dan ilahnya sesembahannya. War ridha dan ridha dengan takdirnya Allah. Ya, dengan tawakal kepada Allah. Yusmir akan membuahkan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang agung. Maka tawakkul ala Allah, tawakal kepada Allah adalah al-aslul jami' alladhi tatafarra'u minhu al-af'al wal ibadat. Ya. Al-asl ya, pokok ya, asas yang dari situ akan bermunculan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berawal dari menyandarkan urusan menyandarkan segala apa, harapan hanya kepada siapa Allah azza wajalla ya Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sehingga ya, kewajiban kita adalah berupaya untuk betul-betul bertawakal kepada Allah. Karena tawakal itu adalah sebab kebaikan dan sebab keselamatan kita ya dari segala kejelekan. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan at-tawakkul nisfuddin. Tawakal itu adalah separuh agama. Ya, nisfuddin. Ini semua ucapan-ucapan para ulama yang menunjukkan betapa agungnya at-tawakkul Allah, tawakal kepada Allah. Wan nisfu sani dan separuh yang lain adalah al-inabah. Al-inabah. Al-inabah yakni kembali kepada Allah. Al-iqbal ala Allah. Ya. Berijtihad, bersungguh-sungguh. Ya. Menuju kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ketaatan. Ibnu Qayyim mengatakan at-tawakkul tawakal adalah nisfuddin, separuh apa? agama. Separuh yang lain apa tadi? Al-inabah. Al-inabah yakni al-iqbal ala Allah. Ya. Menuju kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Beristihad ya, untuk mendekat kepada Allah, takarub kepada Allah bi anwai ta'at dengan berbagai macam apa? ketaatan. Ya. ya. Dalilnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Fa din al-isti'anah wal ibadah. Karena Agama itu adalah isti'anah, minta tolong kepada Allah. Wal ibadah dan juga apa? Ibadah itu agama. Ya. Dalam suratul Fatihah, ya, ayat yang di tengah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Agama adalah itu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Bi anwa'it taqarrubat, dengan berbagai macam taqarrub ibadah wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon apa? pertolongan. Fatawakkul huwal isti'anah. Tawakal adalah isti'anah. Wal inabah hiyal ibadah. Dan inabah adalah apa? Ibadah. Iyyaka na'budu. Ini apa? Inabah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini apa? Tawakul. Ya. Dalam kehidupan kita kita adalah diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Dengan ibadah salat, dengan ibadah ruku, dengan ibadah sujud, dengan ibadah azabah menyembelih, menyembelih, dengan ibadah doa dan sekian banyak ibadah. Iya. iya karena abud. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah. Namun ibadah itu tidak mungkin akan terwujud kecuali dengan pertolongan dari siapa? Allah. Wa iya nasta'in. Ya. Wabillahi taufik. Fa at-tawakkul, tawakal adalah isti'anah. Mohon pertolongan kepada Allah. Menyandarkan urusan semuanya kepada Allah. Ya. Wal ina wal ibadah hial inabah. Dan ibadah adalah apa? Inabah. Maka benar apa ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah? Ibnu Qayyim mengatakan at-tawakkul ya nisfuddin. Tawakkul adalah apa? Ya, separuh agama. wanisfusani dan separuh yang kedua adalah apa? Al-inabah. Dalilnya adalah firman Allah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan ya. Setelah kita mengetahui hakikat dari apa? Tawakal kepada Allah. Ya. Yang di situ mengandung juga perintah Allah untuk kita menempuh apa? Sebab. Di sini perlu diingatkan kepada seluruh kaum muslimin bahwasanya tawakal yang benar itu adalah ketika sebab yang kita tempuh adalah sebab-sebab yang masyru'. Sebab-sebab yang apa? Masyru'. Sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah. Sebab-sebab yang ya halal. Ya, sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab yang haram, sebab-sebab yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika seorang menempuhnya, ya, maka yang seperti ini adalah ya, bukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memerintahkan kita untuk menempuh sebab, ya, dan kita tidak bersandar kepada sebab, bersandar hanya kepada Allah dan sebab-sebab yang kita tempuh itu haruslah sebab-sebab yang mada yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Wabillahi taufik. Bismillah. Bekerja bersungguh-sungguh namun riba misal. Saya serahkan urusan saya kepada Allah. Benar atau tidak ini? Ya enggak. Ya. Nah, oh, alhamdulillah berhasil, kaya. Ini buah dari tawakal kepada siapa? Allah. Tidak bisa tawakal pada Allah dengan menembus sebab-sebab yang apa? Yang haram. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang mungkin perlu untuk kita sebutkan di sini, ya. Tema yang sedang kita bahas adalah ya buah dari apa? Tawakal kepada Allah. Ya. Dan sudah kita dengarkan tadi, ya, buah yang demikian indah dari tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah yang membuahkan sekian banyak ibadah. Ya. Al khawf war roja, ya. riba kepada Allah sebagai Rob, sebagai ilah. riba dengan qadanya Allah Azza wa Ya. Dan diantara ya, yang tentunya perlu untuk kita meyakini bahwasanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab kita mendapatkan jalan keluar dari segala kesusahan. Ya. Wabillahi taufik. Dan di antara sebaik-baik contoh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Al Imamul Bukhari rahimahullah ya ketika beliau menjelaskan tentang ya firman Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil kata Ibnu Abbas kalimat ini hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu alaihi salatu wassalam hina ulqiya finnar. Diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau dilemparkan menuju ke api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat hina qalu lahu ketika datang ancaman dari orang-orang musyrikin Quraisy sesudah perang Uhud Bahwasanya mereka akan datang lagi dengan pasukan yang kuat untuk menghancurkan Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan kaum mukminin ditakut-takuti. Inna nasa qad jama'u lakum Sesungguhnya manusia, yakni orang-orang Quraisy telah berkumpul bersatu padu untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Ternyata berita ini tidak menjadikan gentar Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Padahal baru saja selesai perang apa? Uhud. Dalam keadaan beliau terluka, dalam keadaan 70 orang sahabat wafat, tufia, meninggal, syahid. Baru saja menyelesaikan pemakaman mereka. Yang satu makam tiga orang, dua orang, ya, banyak yang meninggal ketika itu. Ya. Kemudian datang berita bahwasanya Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam, ya, dan juga orang-orang musyrikin Quraisy berkumpul lagi mau kembali lagi ke Madinah untuk menyerang Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ditakut-takuti. Namun ternyata berita tadi tidak kemudian menjadikan mereka lemah. Justru apa kata Allah? Fazadahum imana. Justru itu ya ujian itu menambah keimanan apa? Mereka. Waqalu dan mereka mengatakan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah lah yang akan memberikan kecukupan kepada kami. Wa ni'mal wakil dan Allah adalah sebaik-baiknya zat yang kita bersandar bertawakal kepadanya. Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul menyandarkan segala urusan kepada Allah, apa yang mereka rasakan? apa yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim? Jawabannya adalah apa? Hah? Pertolongan dari Allah. Jalan keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kisah yang demikian menakjubkan dari bapaknya para nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Qur'an betapa gigihnya beliau berdakwah, sabarnya beliau berdakwah termasuk pada bapaknya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, coba lihat kelembutan ini. Wahai bapakku, kenapa engkau beribadah? Kenapa engkau menyembah kepada makhluk yang dia tidak mendengar, dia tidak melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat? Subhanallah. Ya. Ya abati, Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, dipanggil lagi bapakku, wahai bapakku. Kelembutan, wahai bapakku, wahai bapakku. Ya, ya abad ini dalam bahasa Arab panggilan yang sangat lembut. Ya. Panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Ya abadi, wahai bapakku sungguh telah datang kepadaku ilmu. Yani beliau diutus oleh Allah sebagai rasulnya. Yang tidak datang kepadamu wahai bapakku, maka ikuti aku. Ikuti aku. Aku akan bimbing engkau, aku akan tunjukkan kepadamu siratan, jalan yang sawiyah yang lurus, siratan mustaqim. Ya abati la ta'budi syaitan. Dipanggil lagi ayahnya, ya abati. Wahai bapakku, jangan engkau sembah syaitan. Dan itu juga dilakukan oleh beliau kepada kaumnya. Sebab-sebab ditempuh oleh beliau. Ya, untuk mendapatkan kebaikan. Namun apa balasan mereka? Umatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Justru membalas kebaikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan mereka melakukan makar yang sangat besar. Ya. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung mereka, mengingatkan bahwasanya patung-patung itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, makhluk Allah azza wajalla tidak berhak untuk diibadai. Akhirnya manusia mengumpulkan kayu bakar, dinyalakan api yang demikian besar, sampai manusia pun tidak bisa mendekat kepada api itu saking besarnya dan saking panasnya. Maka dilemparkanlah Nabi Ibrahim dari jarak yang jauh, terlempar. Ya. Yeah di udara di saat itulah ya. Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebab apa lagi yang akan ditempuh? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sebab itu hanyalah ya perkara yang kita diperintahkan untuk menempuhnya dan tidak boleh bersandar kepada apa? Sebab, tidak boleh bersandar pada sebab. Ini kalau orang melihat tidak ada lagi sudah. Apa sebab yang akan dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam di saat seperti itu? Ya, betul-betul semuanya kembali kepada Allah. Yakin Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Beliau serahkan urusannya pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masuk beliau ke dalam api. Musuh-musuh Allah demikian suka. Sukaria mereka menanti padamnya api menanti menyaksikan kebinasaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ditunggu, dinanti. Ternyata Allah memerintahkan api untuk menjadi dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu api padam, mereka saksikan perkara yang menakjubkan. Mukjizah. Selamat Nabi Ibrahim. Tidak tersentuh sedikit pun api. Subhanallah. Namun demikian hati kalau sudah dia apa? Ya, dikunci oleh Allah. Azza wa Jal. Ya. Tidak mau mereka beriman. Sampai akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah. Dan kisah pun berlanjut bagaimana beliau Sayyidul Mutawakkilin ya orang yang bertawakal ya yang paling sempurna dalam tawakalnya ya Taib ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya beliau alaihi salatu wassalam ya mendapat pertolongan Allah azza wajalla dengan apa tawakal demikian pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menempuh sebab menempuh sebab dalam perang Uhud lihat bagaimana semangat beliau untuk menempuh sebab menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal. Perjuangan Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Yang kalau kita baca, yang kalau kita dengar, sudah mengharuskan untuk kita mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Islam sampai di negeri kita ini, ya, kita bisa membaca Al-Quranul Karim, kita mengerti agama yang mulia ini, ya, bidakwatin Nabi Ali Shallallahu Wasallam dengan dakwah beliau alaihi Shallallahu Wasallam maka sangat besar hak beliau atas umatnya terjadi musyawarah ketika itu di kota Madinah. Ya, ketika mendengar Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam, ya, akan menyerang kota Madinah. Terjadi musyawarah di mana kita akan menghadapi mereka. Nabi ketika itu condong untuk menghadapi di dalam kota. Namun sebagian sahabat terutama yang tidak tidak bisa ikut perang Badar ya mengusulkan ya Rasulullah kita hadapi di luar saja jangan di dalam kota maka beliau pun memutuskan untuk menghadapi musyrikin Quraisy di Uhud. Ya. Disiapkan strategi. Ini semuanya upaya. Ya. Upaya menyusun strategi, mempersiapkan kekuatan. Ya. Nabi memerintahkan kepada sebagian sahabat beliau sebagai pasukan pemanah yang akan ya membacking, melindungi pasukan, membantu pasukan dengan cara ya melemparkan anak-anak panah dari Jabal Rumat gunung kecil yang berada di depan Uhud. Terjadilah peperangan besar. Dan subhanallah kemenangan ya mutlak pada kaum muslimin. Terdesak mundur itu musyrikin Quraisy. Lari tunggang-langgang. Ya, dalam keadaan mereka terdesak, terluka, ada yang terbunuh tengah mereka, kabur mereka lari. Nah, di saat itu pasukan pemanah lupa dengan wasiat Nabi. Nabi berwasiat sebelumnya, jangan kalian turun apapun keadaannya. Jangan kalian turun. Ya. Namun ternyata mereka turun ya dengan karena melihat sudah menang ya, sudah menang mengumpulkan harta rampasan perang, membantu saudaranya turun ke bawah lupa wasiat Nabi Ali salatu wasallam. Ya, Allah menetapkan sesuatu yang merupakan ujian bagi kaum muslimin. Allah telah tetapkan hamba-hambanya yang mati syahid dalam perang itu. Ya, sesuatu yang sudah Allah tetapkan mesti akan terjadi. Ketika pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid Ibn Walid ya, pergi lari, tadinya lari namun matanya melihat, melirik ke arah gunung. Loh kok kosong ini? Ya. Sebagai seorang panglima yang ketika itu belum lagi masuk Islam, melihat kesempatan itu. Maka segera ya gunung Jabal Rumat itu, bukit itu dikuasai oleh Khalid bin Walid. Keadaan berbalik. Ya. Diserang ini orang-orang atau para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Keadaan berbalik, musibah menimpa Nabi Ali salatu wassalam. Ya. Gigi beliau sebagiannya patah. Kemudian kepala beliau pun terluka karena ada bagian dari mikfar dari penutup kepala beliau yang lepas masuk ke pipi beliau atau ke apa namanya e, apa ini ya. nah pelipis beliau Ali salatu wassalam ya. para sahabat meninggal 70 orang sahabat meninggal di antaranya paman beliau Hamzah ibn Abdul Muttalib Mus'ab Ibnu Umar. ya subhanallah banyak yang meninggal 70 orang sahabat Ya, wabillahi taufik berakhir peperangan ya Abu Sufyan pergi meninggalkan karena sudah merasa cukup. Ya. Telah terbunuh tokoh-tokoh para sahabat dan terdapat isu, terdengar isu bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah apa? wafat dalam perang tersebut. Ya, usai perang. Rasul Ali SAW memerintahkan untuk apa namanya menguburkan jenazah di tempat yang sekarang ma'ruf ya, di Uhud. Ya, di situ dimakamkan dengan segala kenangannya, ya dengan segala kesedihan yang menimpa, sedih, musibah. Namun kebaikan bagi mereka yang mati syahid dalam perang tersebut. Mus'ab bin Umair, ya, ulama yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebelum hijrah untuk berdakwah di kota Madinah. Ya, ketika di pasang kain kafan ternyata tidak mencukupi untuk menutupi tubuhnya. Ketika digunakan untuk menutupi kepalanya, terbuka kakinya. Ketika digunakan untuk menutup kakinya terbuka kepalanya, maka Nabi memerintahkan untuk menutup kepalanya dan membiarkan kaki terbuka ditutup dengan daun-daunan. Satu lubang tiga orang, ya dua orang, ya sampai selesai pemakaman dalam keadaan seperti itu pulang ke Madinah, ya dalam perjalanan pulang ke Madinah belum lagi melepaskan senjata-senjata mereka, ya tiba-tiba datang berita bahwasanya pasukan Abu Sufyan akan datang kembali. Ya, di masa-masa yang sempit. Ya, di masa-masa yang demikian apa? Ya, berat. Kan demikian. Baru saja perang. Baru saja mendapatkan musibah. Baru saja memakamkan jenazah-jenazah. Datang berita ya bahwa saya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Namun mereka ya bukan orang-orang yang lemah. Ya, tidak sama sekali menyandarkan kepada apa? Sebab. Ya. Menyerahkan semuanya urusannya kepada Allah. Justru bertambah keimanan mereka. Waqalu dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sudah siap ini untuk menghadapi. Datang pertolongan Allah dengan ditimpakan rasa takut kepada musuh-musuh Allah. Ya. Nah, mereka dapat berita, loh kok malah siap untuk dihadapi. Ketakutan Abu Sufyan yang belum masuk Islam ketika itu. Akhirnya mereka pun mundur. Ya. Dengan pertolongan Allah Azza wa Jal. Ditimpakan rasa takut kepada musuh-musuh Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kalimat ini hasbunallah wa ni'mal wakil yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam menunjukkan betapa keutamaan ya dan fadilah dari tawakal Allah azza wajalla. Orang yang bertawakal kepada Allah azza wajalla akan diberi oleh Allah jalan keluar akan diselamatkan dari segala macam kejelekan. Ya. Di dunia dan juga di akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir sebagai sebuah contoh sekaligus ya, kisah yang barangkali bisa senantiasa kita ingat. Ya adalah kisah perjalanan perang. Ya. Kalau tadi para nabi, para rasul, ya, barangkali ada yang mengatakan itu nabi, itu rasul. Iya. Namun pengikut para nabi dan rasul juga demikian. Ketika mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat hadis yang sahih ya, tentang perjalanan ya, pasukan perang yang dipimpin oleh sahabat Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah radhiyallahu taala anhu rawa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu Jabir bin Abdullah mengatakan Ba'asana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi alaihi salatu wasallam mengutus kami ya dalam sebuah peperangan dalam sebuah syariah ya, wa ammaru alaina Aba Ubaidah dan ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam menunjuk sebagai amir Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Natalakka iran li Quraisy untuk menghadapi ya kafilah Quraisy. Wazawadana jaraban min tamr. Namun ternyata kita hanya mendapatkan bekal dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam hanya satu ya gentong kecil berisi tamr. Tidak ada apa-apa. Ya. Itu sebab yang bisa ditempuh. Namun sekali lagi, para sahabat belajar dari Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menyandarkan kepada apa? Sebab. Sebab yang bisa dilakukan itu, tidak ada yang lain. Ini bekalnya. Dibekali oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Korma. Lam yajid lana ghairahu. Nabi tidak mendapatkan bekal selain hanya itu. Fakana Abu Ubaidah yu'tina tamrotan tamrotan. Maka Abu Ubaidah sebagai amir membagikan pasukannya satu tamar satu tamar dikasih satu tamar satu tamar korma satu untuk bekal perang ya dan jumlah mereka 300 kurang lebih sampai ada yang bertanya kepada Jabir dan Jabir termasuk pasukan itu kaifa kuntum tasnauna biha kalian membawa tamar-tamar itu iya bagaimana apa yang kalian lakukan dengan tamar-tamar itu korma-korma itu kunna namusuha kama yamussus sabi kami menghisapnya sebagaimana anak kecil menghisap. Merasakan apa namanya? Manisnya kemudian disimpan lagi. Dimasukkan ke dalam air, kemudian diminum airnya. Ya, adapun selebihnya memakan rumput-rumput ya, yang bisa didapatkan dalam perjalanan perang tersebut. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Tawakal kepada Allah. Azza wajal, Menempuh sebab yang mampu untuk ditempuh. Dan tidak menyandarkan kepada apa? Sebab. Demikianlah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dan betul apa yang Allah janjikan, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan memberikan kecukupan. Di tengah perjalanan, di pesisir pantai, tiba-tiba dari kejauhan tampak ya, seperti gunung. Ada apa ini? Didekati, didekati, <clears throat> ternyata ikan yang sangat besar. Ikan yang sangat besar. Ya. Maka mereka pun makan dari ikan tadi. Ya. Selama satu bulan. Ya. Bisa dibayangkan betapa besarnya ikan itu. Ya. Satu bulan yang makan berapa? 300. Hatta saminna sampai kita gemuk. Sampai gemuk. Ya. ya. Dan kami ya mengeruk matanya untuk mengambil minyaknya. Ya. Dan 13 orang kalau duduk di lubang mata itu cukup. 13 orang duduk di lubang matanya. Ya. Menunjukkan besarnya apa? Ikan tadi. Ya. Dan ketika salah satu tulang ikan tadi diambil, diperintahkan oleh Abu Ubaidah, ambil tulang, dua tulang, ambil, ditegakkan, diberdirikan. Ya. Kemudian onta kami yang paling tinggi, ya, berjalan di situ masih lebih tinggi apa namanya, ya, tulang tadi. Salah satu tulang diambil. Ya. Dalam keadaan gemuk, dalam keadaan kenyang, ya selama satu bulan itu ya, Allah berikan pertolongan kepada mereka. Pulang pasukan Abu Ubaidah Amir Mujarrah ke kota Madinah dan sempat membawa apa? Bekal dari daging-daging tadi. Sampai di kota Madinah, ya. Sampai di kota Madinah, Nabi alaihi salatu wassalam ya, berkata kepada mereka setelah mendapatkan kisah ini, Nabi mengatakan huwa rizkun akhrajahullahu lakum itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada apa? kalian ya. Itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ya. Orang yang bertawakal kepada Allah diberi jalan keluar oleh Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dikeluarkan dari laut, dari laut. Tiba-tiba muncul tanpa ada usaha para sahabat, ya. Ada di mana? Di depan mereka. Ya. Kemudian Nabi bertanya, "Fahal ma'akum syai'un min lahmihi tut'imuna apakah kalian masih punya dagingnya ya untuk saya juga merasakannya ya, Nabi berkata demikian ya untuk menunjukkan halalnya apa namanya ya daging tadi ikan tadi nah, subhanallah demikian Nabi Ali salatu wassalam ya mendidik umatnya ya taib maka kami pun mengutus dan mengirim sebagian dari daging itu untuk Nabi Ali Shallallahu Wasallam faakala minhu maka Nabi pun makan dari daging tadi. Hadal hadis rawahu Muslim rahimahullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Ya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah ya. Taib, ini sudah waktunya apa? Azan. Tafadhol dikumandangkan azan kemudian kita lanjutkan sedikit sampai iqamah insyaallah taala. Ma'asyiral eh, muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. <clears throat> Di akhir pembahasan ini saya akan bacakan ya eh, beberapa fawaid yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Ali Fauzan di dalam kitab beliau I'anatul Mustafid fi syarh kitab Tauhid ketika beliau membahas bab tawakkul 'ala Allah ya wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ya juga beliau menyebutkan asar dari Ibnu Abbas ya, tentang kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil beliau menyebutkan beberapa fawaid muhimmah faedah-faedah penting kita bacakan ya dari ucapan beliau hafizahullah yustafadu minan nusus ya, diambil dari nusus, nas-nas yang telah kita baca sebagiannya. Al-mas'alah al-ula, masalah yang pertama. Yu'khadhu min hadhil ayat wa asar Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna tawakkula 'ala Allah ibadatun yajibu ikhlasuha lillah wa anna tawakkul min a'zami anwa'il ibadah. Ya, dari ayat-ayat dan juga asar dari Ibnu Abbas bisa diambil faedah bahwasanya tawakal kepada Allah adalah ibadah yang wajib seorang mengikhlaskan ibadah tawakal hanya untuk siapa? Allah. Karena ini ibadah, maka wajib seorang mengikhlaskan tawakal hanya kepada Allah. Dan bahwasanya tawakul ala Allah, tawakal min a'zami anwa'il ibadah. Termasuk seagung-agungnya jenis apa? Ibadah. Dan kita sudah mendengar tadi ya ucapan Syekh Sulaiman Al-Syekh dan juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang betapa besarnya nilai tawakul kepada Allah. Al-masalah saniyah, masalah yang kedua. Karena tawakal itu ibadah yang harus diberikan kepada siapa? Allah. Maka diambil faedah. At-tawakkul ala ghairillah. Ya, bertawakal kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah, ya. Syirkun akbar. Hukumnya adalah syirik apa? Akbar. Berarti dia beribadah kepada selain apa? Allah. Karena tawakal ini ibadah. Kalladzina yatawakkaluna 'alal asnam. Seperti orang-orang yang bertawakal kepada asnam, patung-patung. Ya. Au 'ala ashabil kubur atau kepada ya orang-orang yang telah dikubur. Ya. Au 'alal auliya'i was solihin atau bahkan kepada wali-wali dan orang-orang soleh sekalipun. Para nabi, malaikat, orang-orang soleh. Ya, tidak boleh bertawakal kepada malaikat, Jibril, makhluk yang mulia. Bertawakal kepada Jibril alaihi salatu wasallam tidak. Ya. Bertawakal kepada mereka itu. Fijal bil arzak untuk mendapatkan rezeki. wadaf madar untuk tertolaknya madarrah. il mardha atau sembuhnya orang-orang yang sakit dan yang lainnya bertawakal kepada makhluk adalah asyirik. Syirik kepada Allah Azza wa Karena sekali lagi, ya, tawakal adalah apa? Ibadah. Makanya Allah berkata, berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa dan hanya kepada Allah fatawakkalu. Hanya kepada Allah saja hendaknya kalian bertawakal. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Al-mas'alah salisah, masalah yang ketiga, yukhadu min hadhihi nusus diambil dari nusus, nas-nas yang telah kita dengar, anna tawakkul tawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah syartun, syarat fi sihhatil iman. Syarat sahnya apa? Iman. Ya. Orang mengatakan saya beriman, saya beriman, saya beriman. Namun ternyata dia tidak bertawakal kepada Allah, justru bertawakal kepada asnam, bertawakal kepada jin, bertawakal kepada apa? makhluk. Ini tidak sah imannya. Iya. Perhatikan firman Allah, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Bertawakkalah kalian hanya kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Artinya merupakan syarat iman adalah bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dari pembahasan kita hari ini kita mengambil sebuah faedah yukhadhu min hadhihi nusus diambil dari nas-nas yang telah kita dengar bersama bahwasanya iman itu ya yazidu wa kusu bertambah dan apa? berkurang. Al iman yazidu wa kus bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah bertambah dengan ketaatan wa kusu bil maksiyah dan berkurang dengan apa? kemaksiatan. Ya. Seperti tadi dikisahkan, ya, Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan para sahabat ketika mendengar nada, mendengar bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy telah berkumpul untuk kembali lagi ke Mekah dengan pasukan yang lebih kuat, dengan pasukan yang lebih besar, ya. Dalam keadaan Rasul Ali Shallallahu Wasallam demikian keadaannya, demikian juga para sahabat. Ya. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Namun ternyata yang ada adalah tambahnya apa? Iman. Fazadahum imana. Yang seperti itu ya menambah keimanan mereka. Di sini jelas menunjukkan iman itu bertambah dan apa? berkurang. Ya. Wabillahi taufiq. Dan ini juga bisa diketahui ya dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian apa? Cabang. A'laha yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Jadi cabang-cabang iman itu sendiri berbeda-beda. Ada yang paling tinggi. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah dia bukan orang yang beriman. Ada yang paling rendah yaitu menyingkirkan duri dari jalan. Kalau ada orang tidak mau menyingkirkan duri dari jalan, dia tetap muslim atau tidak? Ya tetap muslim. Berbeda tingkatan-tingkatan cabang apa? Iman. Dia muslim, tapi melihat ada duri di jalan, dibiarkan saja. Berkurang imannya. Tapi kalau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, mengingkari kalimat la ilaha illallah, bukan hanya berkurang imannya, ya, hilang imannya. Ya, karena dia mengingkari kalimat apa? La ilaha illallah dari pembahasan kita ini diambil faedah bahwa iman itu yazidu wa kus Iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakallah. Masalah yang kelima wahyal akhirah dan itu yang terakhir disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan al-mas'alatul khamisah. Masalah yang kelima fil hadis dalilun ala wujubil akhdhi bil asbabi ma'at tawakkuli 'ala Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dan juga dalam ayat yang telah kita baca, ya, dalilun ada dalil keharusan bagi kita untuk menempuh apa? sebab. Jadi yang namanya tawakal itu bukan berarti meninggalkan apa? sebab. Tempuh sebab. Ihris 'ala ma yanfa'u. Ya, diiringi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang ditempuh tentunya adalah sebab-sebab yang masyru'ah, sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mubahah ma'murah, perkara yang mubah dan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Seperti dalam masalah menikah misalnya. Ya. Yeah. Ada sebab-sebab yang halal, ada sebab-sebab yang apa? haram. Ada muharramat, ada perkara ada wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mahram, ya. Yeah. Tidak boleh dinikahi. Wabillahi taufik. Ya. Yang boleh dinikahi adalah mereka yang bukan apa?